Oleh karenanya tak henti kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. La in syakartum la aziidannakum in kafartum inna adabi lasyadid Kalaulah kalian bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, niscaya Allah akan berikan tambahan kenikmatannya kepada diri kalian. Namun ketahuilah manakala, manakala kalian kufur, ingkar, tidak mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, ketahuilah bahwasanya adab Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat pedih. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pula pada kesempatan malam hari ini kita berkesempatan untuk membahas uh, sedikit tentang kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul akhir zaman yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Al-Qur'an ini sekaligus menjadi mukjizat terbesar bagi beliau ya tanda-tanda keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau di mana di antara keajaiban Al-Qur'an bahwa ternyata Al-Qur'an ini mampu dihafal dan ini merupakan satu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini mampu dihafal oleh orang kecil, oleh orang uh, yang dewasa atau bahkan oleh manula sekalipun. Dan yang lebih ajaib lagi bahwa ternyata Al-Quran ini mampu dihafal oleh orang-orang yang ternyata belum memahami bahasa Al-Quran, yaitu belum memahami uh, bahasa Arab. Namun inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah dan Al-Quran sehingga Al-Quran ini menjadi satu yang mudah. walakat yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya sungguh aku mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat ya bagi orang-orang yang hendak menghafalkannya, yang hendak mengingatnya. Selain daripada itu bahwa Al-Qur'an ini merupakan petunjuk, merupakan hidayah merupakan pembimbing bagi umat manusia. Khususnya adalah bagi orang-orang beriman yang dirinya menginginkan menjadi orang-orang yang bertakwa, maka mutlak dirinya harus mau menggunakan Al-Qur'an ini sebagai jalan hidupnya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim kitabu la rayba fih Hudan lil muttaqin Alif Lam Mim yang maknanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa zalikal kitabu kitab itu la fih tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya hudan lil muttaqin sebagai hidayah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menjanjikan, barang siapa yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai hidayah petunjuk di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang menggunakan Al-Quran tersebut sebagai petunjuknya, sebagai hidayahnya. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat satu kaum hadzal kitabi dengan kitab ini itu dengan Al-Qur'an. Nah, siapakah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an? Yaitu sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya ketika beliau mengumpamakan tentang diutusnya beliau yang membawa hidayah, petunjuk dan membawa agama yang hak ke muka bumi maka sebagian di antara mereka diumpamakan oleh Rasulullah seperti tanah yang sangat-sangat subur. Tanah yang siap menerima banyaknya air seberapapun dia. Siap menyimpannya dan bahkan kemudian siap mengeluarkan kembali baik berupa air ataupun berupa eh, tetumbuhan, ya, berupa pepohonan, rerumputan dan yang lainnya. Inilah gambaran yang pertama yaitu Al-Quran bagi orang-orang yang ketakwaannya sempurna. Mereka bisa menyerap kandungan Al-Quran. Kemudian bisa menyimpannya di dalam dirinya. Dan dia pun akan mampu mengeluarkan dengan berbagai macam manfaat-manfaat. Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya ataupun bagi orang lainnya dia kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah kira-kira orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an tersebut. Mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya dan kemudian mengajarkannya. Maka hal ini sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa e, belajar akan Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Ya, belajar dan mengajarkannya. Nah, adapun bi Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan, merendahkan ya. menjadikan satu kaum itu tidak berharga juga dengan Al-Qur'an. itu siapa mereka? Ya orang yang tidak mau mempelajarinya, tidak mau berinteraksi dengan dirinya itu dengan Al-Qur'an berupa membaca, mentadaburi, apalagi kemudian tidak mau mengamalkannya. Maka orang-orang ini yang kemudian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sejauh mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagai seorang muslim, sebagai komunitas muslimin ini sangat tergantung ya, ataupun berbaris lurus dengan sejauh mana perhatian kita terhadap Al-Qur'an. Ya, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran baik dalam hal belajar, ya, mentadaburi, mengamalkan ataupun menyampaikannya kepada orang lain. Semakin sempurna maka semakin tinggi pula derajat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah ya, kita meskipun kita adalah orang yang sibuk meskipun kita adalah orang yang belum mampu mempelajari belum mengetahui bahasa Al-Qur'an meskipun kita adalah orang yang sudah tua maka tidak tidak ada alasan bagi kita semuanya ya, sesuai dengan kadar kita sesuai dengan kesempatan yang ada pada kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita untuk meninggalkan Al-Quran. Maka kita berinteraksi dengannya sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Yang mampunya baru mempelajari bahasanya, maka pelajarilah. Yang bahkan baru pada tahap mempelajari tulisannya, pelajarilah. Itulah bentuk interaksi kita dengan Al-Quran yang lebih daripada itu apalagi ya. Nah oleh karenanya dengan kitab yang sangat mulia yang sangat agung yang menjadi satu di antara mukjizat Nabi SAW ini ya sudah sepantasnya kita kemudian memiliki adab, memiliki tata krama ya bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah oleh karenanya perlu kiranya kita kemudian menyebutkan ya beberapa hal yang masuk ke dalam adab-adab yang sepantasnya kita perhatikan pada saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, hendaknya kita memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan suci. ya Memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan suci. Ya meskipun kalau kita melihat pendapat para ulama mereka ada yang mengatakan tidak mengapa kita menyentuh membaca Al-Qur'an ya, sedang kita dalam keadaan berhadas kecil. Dan kata lain bahasanya mereka tidak mengharuskan tidak memerintahkan kepada kita untuk berwudu terlebih dahulu tatkala hendak memegang Al-Qur'an. Namun perlu kita lihat juga pendapat para ulama yang lain. Ya, yang mereka memerintahkan kepada kita untuk memegang Al-Qur'an dalam keadaan suci. Ya, sebagai bentuk ta'adub kita. Sebagai bentuk tata krama kita terhadap kalamullah. Terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pangkal perbedaan di tengah-tengah para ulama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat ke-79. La yamassuhu illal mutahharun, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan ya orang-orang yang disucikan ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disucikan. Nah, sebagian para ulama ahli tafsir menafsiri bahasanya maksud daripada al-mutahharun yaitu para malaikat. Khususnya adalah malaikat Jibril, ya khususnya adalah malaikat Jibril. Nah, meskipun yang lain ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kaum muslimin yaitu yang dibersihkan dari e, najisnya hati yang dibersihkan dari kotornya hati dari berbagai macam kesyirikan Nah bahkan sebagian yang lain lagi kemudian memaknai bahwa yang diperkenankan untuk menyentuh Al-Quran Al-Mutahharun itu bermakna tohir Yaitu orang yang bersuci ya, Orang yang bersuci ya, Ini jumhur para ulama bahkan ya, berpendapat dengan pendapat ini bahwa Hendaknya yang menyentuh Al-Quran adalah orang-orang yang suci Baik dari hadas kecil Lebih-lebih lagi adalah dari hadas yang besar Nah kemudian adapun seseorang membawa dalam keadaan tidak bersentuhan langsung dengan mushaf, semisal eh, dia bawa dengan tas ataupun dia bawa di dalam kota ataupun yang semacamnya, maka tidaklah mengapa. Ya tidaklah mengapa dan ini merupakan eh, di antara fatwa dari Syekh Saleh Fauzan di dalam kitab beliau Tadabbur eh, Tadabbur al Quran. Dan juga ini eh, merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh Salhub yang beliau menukil perkataan para ulama yang lain bahwa seseorang diperkenankan kemudian membawa Al-Quran dirinya dalam keadaan berhadas namun dia beralaskan entah mungkin dengan kain, dengan kotak ataupun yang semacamnya. Nah, di antara dalil pula yang digunakan oleh orang-orang ataupun oleh para ulama yang mengatakan bahwa selayaknya kita bersuci terlebih dahulu tatkala hendak bersentuhan ataupun membawa Al-Qur'an adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Amr ibnu Hazm. Rasulullah bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahirun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta beliau ya, kitab Muwatta yang beliau susun. Nah, ini yang merupakan penguat dari makna la yamassuhu ilal mutahharun di mana al mutahharun itu maknanya adalah tohir. Dan juga ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan uh, Ishaq bin Rohawiyah mensahihkan hadis tersebut ya mensahihkan hadis tersebut ya ini di antara dalil ataupun dasar yang digunakan oleh para ulama bahwa hendaknya tatkala kita menyentuh Al-Qur'an itu terlebih dahulu ya berwudu ataupun uh, kita dalam keadaan bersuci Nah, bagaimana tatkala sekarang ini kita banyak yang kemudian memiliki alat telekomunikasi berupa handphone, ya, tablet, dan yang lainnya. Sementara di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Ya, di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Maka bolehlah, eh, bolehkah kita kemudian menyentuhnya sementara kita dalam keadaan tidak suci. Bahkan bolehkah ya ekstrimnya lagi bolehkah kita kemudian membawa handphone yang di dalamnya ada e, aplikasi Al-Qur'annya itu ke, ke masuk ke WC misalnya. Maka jawabnya adalah boleh Ya, ini pun e, yang menjadi jawaban dari Syekh Saleh Fauzan dan para ulama yang lain ya, bahwa yang diperintahkan kita untuk menyentuh dalam keadaan suci itu adalah mushaf Al-Quran. Seandainya kita melihat adanya Al-Quran namun sudah diterjemahkan. Apalagi di sana sudah ada tafsirannya. Maka ketika itu mushaf sudah tidak dominan lagi. Bahkan yang lebih dominan pada saat itu adalah perkataan manusia. Nah maka kalau sudah seperti itu keadaannya Kita diperkenankan untuk menyentuhnya ya Seperti kita melihat ada Al-Quran terjemahan Ataupun tafsir dan yang lainnya Maka diperkenan, diperkenankan bagi kita untuk menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu Dalam keadaan eh, tidak suci dari hadas Nah dikiaskan ke dalam hal ini manakala terhadap Al-Quran yang sudah terjemah ya di dalamnya sudah bercampur baur dengan perkataan manusia saja diperkenankan apalagi kemudian sekedar handphone yang di situ Al-Quran itu merupakan bagian kecil dari aplikasi yang ada di dalam handphone tersebut merupakan bagian terkecil dari program-program yang lain yang ada di dalam uh, handphone tersebut. Maka tentunya ini satu hal yang kemudian diperkenankan bagi seseorang ya untuk membawa uh, handphone yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an. Kenapa? Gampangnya karena handphone bukanlah mushaf Al-Qur'an. Ya. Kemudian adab yang kedua ya, yaitu hendaklah tatkala kita membaca Al-Qur'an itu memang ikhlas mengharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Membacanya karena Allah dan mengharapkan balasan pahalanya juga karena uh, dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukannya karena Allah dan memohon balasannya pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita hadis yang panjang yang menjelaskan menerangkan kepada kita tentang keadaan orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam di awal-awal eh, orang-orang itu dilemparkan ke neraka. Siapakah mereka? Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamati alaih rajulun istashhada fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu ya fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diputuskan perkaranya diadili perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah seseorang yang dia ya, yang dia perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dirinya pun meninggal. Maka didatangkanlah kepada dirinya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Mungkin harta kekayaannya, mungkin kepiawaiannya di dalam memainkan pedang, mungkin uh, kehebatan fisiknya dan seterusnya, maka itu semuanya diperlihatkanlah oleh Allah kepada dirinya. Maka dia pun kemudian mengakuinya, iya saya memang telah diberikan berbagai macam kenikmatan tersebut. Qal maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menanyakan kepada dirinya, "Fa ma'amil tafiha?" Maka apa yang Anda lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Maka jawab orang tadi, aku berperang di jalanmu ya Allah, sehingga aku, aku pun mati syahid. Qal maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, menolak pengakuan orang tersebut. Seraya berfirman kadzabta, kau telah berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Sesungguhnya engkau berperang dalam rangka supaya disebut sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Fakot kila dan anda telah mendapatkan ya apa yang anda inginkan itu disebut-sebut sebagai seorang pemberani, seorang uh, pahlawan, seorang yang hebat. Itu telah anda dapatkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian orang tadi ya, diperintahkan ataupun malaikat diperintahkan untuk membawa orang tadi itu menyeret di atas mukanya. Jadi kakinya yang dipegang, kemudian mukanya yang ditaruh di bawah. Yang tidak bisa kita bayangkan. Seandainya kita itu diseret dalam keadaan kaki yang di bawah saja sudah tersiksa sama sekali. ya Sudah sangat-sangat tersiksa. Bagaimana lagi kalau kemudian seorang itu disiksa dalam keadaan di eh, diseret di atas mukanya, kaki yang dipegang kemudian mukanya yang dia terus mencium tanah. Ya mungkin di sana ada kotoran, mungkin ada batu dan seterusnya. Dan setelah itu kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan orang yang semacam ini. Kemudian yang kedua, Waratulun ta'allam al ilma wa'allamahu waqar al Qur'an. Seseorang yang dia mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu. Ya, orang yang gemar belajar dan bahkan kemudian mengajarkannya. Dia pun senantiasa membaca Al-Qur'an, ya senantiasa membaca Al-Qur'an dengan ilmu-ilmu yang dia miliki tersebut. Fa'utiyabihi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang tersebut di hadapannya dan kemudian memperlihatkan kepada dirinya berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Suara yang indahkah? Eh, bacaan yang fasihkah dan seterusnya maka Allah tunjukkan kepada dirinya ya fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha maka dia pun kemudian mengakuinya iya bahwasanya aku telah Engkau berikan ya Allah berupa ini itu ini itu dan seterusnya. Mengakui. Qal fama amilta fiha, maka apa yang Anda gunakan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Maka aku mempelajari dan mengajarkan ilmu. Aku pun membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qal maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kadzabta dusta engkau. alam kata'allamtal ilma liyuqal alimun akan tapi engkau belajar ilmu itu supaya disebut sebagai seorang yang alim ya sebagai seorang yang alim wa qara'tal quran dan anda pun membaca Al-Qur'an liyuqal supaya disebut-sebut sebagai qari'un orang yang eh, pandai membaca Fakot kila dan anda pun telah mendapatkan apa yang anda inginkan. Soma umira fasuiba ala wajhi hatta ulqiya benar. Maka kemudian orang tadi ya, diseret dengan mukanya di bawah dan kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah seorang yang gemar bersedekah. Dia bersedekah dengan harta yang dia miliki dan kemudian sama, ya, dia pun didatangkan di hadapan Allah, seraya diperlihatkan pula kepada dirinya berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya berupa harta yang banyak. Ya, hati yang iba sehingga gemar mengeluarkan harta bendanya. Namun ternyata ada kesalahan niat. Allah pun bertanya kepada dirinya, kau gunakan untuk apakah kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada dirimu. Maka dia pun mengatakan, ya aku berinfak semata-mata karena mengharapkan ridhamu ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, kadab tadus tak engkau. Engkau berinfak liyukol supaya disebut sebagai ya orang yang dermawan. Ya, sebagai orang yang dermawan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ya ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah maka ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Ya marilah tatkala kita eh, tatkala kita membaca Al-Qur'an itu mengkarena Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari, mentadabburinya dan mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan dalam rangka supaya disebut sebagai qori. Ya, entah qori lokal, entah qori nasional atau bahkan qori internasional. Kemudian ada berikutnya bahwa kita dianjurkan tatkala hendak membaca Al-Qur'an ya untuk membersihkan mulut kita terlebih dahulu. Karena sesungguhnya bau mulut seseorang yang tidak bersih tatkala membaca Al-Qur'an itu akan bisa mengganggu para malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an kita ya, akan mengganggu mereka yang senantiasa mendengarkan bacaan Al-Qur'an kita. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan kami bersiwak. Ya, ini kata para sahabat memerintahkan e, kami untuk bersiwak. Sungguhnya seorang hamba apabila berdiri untuk sholat, malaikat mendatanginya kemudian berdiri di belakangnya mendengarkan bacaan Al-Quran dan ia mendekat maka ia terus mendengar dan mendekat sampai ia meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu sehingga tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongganya malaikat ya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan hadisnya adalah hadis yang sahih maka dari uh, hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan khususnya adalah pada saat kita sedang ataupun akan berinteraksi dengan kalamullah dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keempat mengambil tempat yang bersih untuk baca Al-Qur'an ya, tempat yang e, bersih, yang terlindung, yang nyaman untuk kita jadikan sebagai tempat membaca Al-Qur'an. Dan e, tempat yang sangat memenuhi kriteria seperti itu adalah masjid ya. Masjid itu rumah Allah, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan. Selain bahwa seseorang tatkala dirinya masuk ke masjid untuk baca Al-Quran dan dia pun meniatkan untuk yang etikaf, maka dia mendapatkan pahala double. Ya, inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala itu pahala membaca Al-Qur'an dan pahala ya karena i'tikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk melakukan ya berbagai macam ibadah. Ini beliau sampaikan di dalam kitab beliau itu Adibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Kemudian yang kelima menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an, ya duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Namun bahwa kita juga diperkenankan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Kita mau berdiri boleh, bahkan berjalan-jalan pun juga boleh, tidak mengapa. Hal ini berdasarkan firman Allah, al Alladzina yadkuruna Allah qiyamang wa qu'udan wa junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Maka mana yang paling nyaman bagi kita? Suatu saat misalnya kita membaca dalam keadaan duduk. Sudah lama sekali duduknya, maka kita pun mungkin pantat kita panas. Yang pada saat itu kita perlu e, merefresh ya supaya pantat kita tidak panas, maka kemudian kita pun berdiri. Ya, kita berdiri dan bahkan mungkin ketika kita dalam keadaan duduk ataupun berdiri masih kurang nyaman karena mungkin ngantuk juga dan lainnya, kita pun bisa sambil berjalan. Dari Abdullah bin Muqaffal beliau mengatakan bahasanya Rasulullah eh, bahasanya beliau mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mafat ya mafat himak kata bahwa yaqra'u ala rahilatihi surat al-Fath. Ya, itu surat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ya terkalahkannya kota Mekah ditaklukkannya kota Mekah untuk kaum muslimin, maka Rasulullah SAW membaca Al-Quran di kendaraannya. Dan ketika itu beliau membaca surat Al-Fatih. Kemudian kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yattaki'u fi hujri wa ana haidun tsumma Qur'an." Ya, di sini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersandar di kamarku dan ketika itu aku sedang dalam keadaan haid. Kemudian beliau pun membaca Al-Qur'an. Ya, beliau bersandar kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita ya, beberapa hadis tadi bahwa kita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan apa saja. Ya, kita pun juga tatkala sholat yang membacanya bahkan dalam keadaan berdiri. Maka ala kulihal, eh, manakah yang paling tepat ketika itu kita membacanya, maka itulah yang kemudian kita baca. Nah, kemudian kita baca Al-Quran ya. Kalau dalam sholat jelas dalam keadaan berdiri, kecuali orang yang tidak mampu berdiri atau orang yang melakukan sholat sunnah maka dia boleh melakukannya dalam keadaan duduk. Ya, bahkan juga kata Ibnu Aisyah tadi Rasulullah pun ya membaca Al-Qur'an sambil bersandar ya sambil bersandar. Maka ini beberapa keadaan yang kita diperkenankan untuk e, memanfaatkannya di dalam baca Al-Qur'an. Kemudian kita disunahkan ketika hendak membaca Al-Quran yaitu membaca ta'awud. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, eh, kepada kita Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tatkala Anda ingin baca Al-Qur'an maka uh, memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Ya, surat An-Nahl ayat ke-98. Kemudian baca basmalah di awal surat. Ya, membaca basmalah di awal surat. Yang memang awal suratnya ini ada basmalahnya. Kecuali surat Al-Baro'ah yang tidak ada basmalahnya. Nah, manakala kita membaca memulai membaca Al-Qur'an namun di tengah surat maka tidak perlu kemudian baca basmalah. Kemudian juga satu hal yang pantas untuk kita perhatikan tatkala kita membaca Al-Qur'an hendaknya dalam keadaan khusyuk. Ya, khusyuk, tenang meskipun kita berdiri, meskipun kita sambil berjalan namun dalam keadaan khusyuk, penuh perhatian dengan apa yang kita baca. Yang kesembilan, banyak di antara kaum muslimin setiap mengakhiri bacaan Al-Qur'an dengan bacaan Sadaqallahul Azim, ya. Bahwa perkataan Sadaqallahul Azim itu adalah perkataan yang maknanya benar, bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha benar dengan segala firmannya. Dengan segala apa yang Allah firmankan itu pasti benar. Namun bukan berarti bahwa kata-kata yang memiliki makna yang benar itu kemudian bisa kita tempatkan di mana saja sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau membaca Al-Qur'an maka diakhiri dengan sedekah kalau membaca hadis maka kemudian dikatakan eh, uh, Rasul kalau Eh, seorang sahabat maka nanti sodako sahabat dan seterusnya tidaklah demikian karena memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW apalagi kemudian e, melazimkan setiap membaca usai dan kemudian membaca sodakallahul adim. Ya ini diantara ya diantara beberapa adab yang perlu kita ingat-ingat tatkala kita hendak berinteraksi dengan Al-Qur'an Ya, bahkan kita pun diperintahkan untuk senantiasa e, membaca dan bahkan kemudian menghafalkannya, memurajaahnya Al-Qur'an, baik di dalam bacaan-bacaan biasa kita ataupun di dalam salat-salat yang kita lakukan. Kemudian kita pun diperintahkan untuk mentadaburi Al-Qur'an, ya mempelajari kandungan isi Al-Qur'an. Kemudian juga kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Yang ini merupakan firman Allah, perintah Allah, waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dan juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperindah bacaan Al-Quran kita. Man laisa uh, man, la, man lam yataguna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak mau memperindah bacaan Al-Qur'annya, maka bukanlah dari golongan kami. Ini hadis ini riwayat Abu Daud dan derajatnya adalah Hasan. Dan bahkan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita uh, hiasilah Al-Quran itu dengan keindahan suaramu. Maka Al-Quran itu akan menjadi indah dengan keindahan suaramu pada saat membacanya. Dan kita pun dianjurkan tatkala membaca Al-Quran itu apa namanya uh, bersela dan kemudian sambung terus ya maka setiap ayat berhenti setiap ayat berhenti dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka anggapan sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahasanya orang yang baca Al-Qur'an yang baca Al-Fatihah ketika melakukan sholat dalam satu nafas ini mendapatkan keutamaan ini malahan bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ya demikianlah sedikit yang kita sampaikan uh, terkait dengan beberapa adab yang semestinya kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan kepada Al-Ah Muhammad Emik ya tafadhal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Al Ustaz Abu Salman hafizahullahu taala yang telah memberikan sebuah faidah dari bahasan pedah buletin atau hit dengan judul Adab dalam membaca Al-Qur'an yang ditulis oleh Al-Ah Hashim Ihwanuddin Hafidhullahu Ta'ala dan Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk dan sebagian pertanyaan sudah dibahas di tengah tapi tidak apa-apa nanti ditanyakan bagi para ikhwah yang ingin bergabung masih dipersilahkan di nomor 0823 27275333 kami ulangi di nomor 0823 27275333. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk pertanyaan pertama. Ustadz, misalkan kita di SPBU, kita membawa mushaf di dalam tas. Kemudian tasnya kita bawa masuk ke kamar mandi karena takut hilang. Apakah diperbolehkan Ustadz? jazakumullah khairan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd Ini ya, andikan seseorang membawa mushab ya di dalam tas kemudian dibawa ke kamar mandi ya ini sudah pertama sudah dilindungi dengan tasnya sehingga tidak langsung kemudian ditaruh di kamar mandi di sembarang tempat karena khawatir kalau kemudian diletakkan di luar itu akan hilang maka hal semacam itu insya insyaallah taala tidaklah mengapa. Nah, maka eh, ini meminimalkan kemudaratan yang akan mungkin terjadi ketimbang hilang maka eh, kemudian dibawa ke dalam dengan dimasukkan ke dalam tas maka insya insyaallah taala tidaklah mengapa. Wallahu taala alam. Toyib, untuk pertanyaan pertama telah dibahas oleh Al-Ustaz Abu Salman Mudah-mudahan menjadi hasanah ilmu kita dan menjadi pemahaman juga bagi para penanya dan kita semua. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua dari Neni Puspita di Godean. Ustadz, misalkan seorang perempuan sedang haid, bolehkah membaca ikro Ustadz? Barakallahu fikum. Baik. Ikro bukanlah mesab Al-Quran. Ya. Ikro bukanlah mesab Al-Quran. Maksudnya ikro kitab e, eh, cara belajar membaca maksudnya ya Iqra bukanlah mushaf Al-Qur'an, maka tidak mengapa membacanya. Dan bahwa kemudian kalau di sana ada beberapa contoh ayat Al-Qur'an, maka tidak pula mengapa ya orang yang dalam keadaan haid untuk membaca Al-Qur'an. Yang penting dirinya tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an. Ya, wallahu taala alam. Taib barakallahu fikum. Itu tadi jawaban dari pertanyaan kedua dari saudari Neni Puspita yang ada di Godean. Kemudian pertanyaan ketiga kita ringkas saja karena satunya sudah dibahas. Ustadz, apa hukum mencium mushaf ketika selesai membaca Al-Quran dan membaca Sodakallahul Adim? Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. salatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah wa la billah Ya, untuk membaca Sodakallahul Adim tadi sudah kita singgung bahwa itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contohnya dari para sahabat ya dan tidak ada contoh dari uh, para tabi'i. Akan tapi itu satu perbuatan yang mungkin dianggap baik oleh sebagian ulama dalam rangka untuk bertaadub ya beradab kepada Al-Qur'an. Namun kalau kemudian seseorang dirinya memiliki satu uh, keyakinan yang keyakinan ini dianggap sebagai sebuah ibadah kalau membaca Al-Quran dan tidak diakhiri dengan sodakullah maka bacaan Al-Qurannya tidak sempurna atau bahkan bacaan Al-Qurannya kemudian menjadi eh, sia-sia uh, maka jelas ini merupakan pemikiran yang tidak benar andikan demikian tentulah Rasulullah SAW telah mencontohkannya kepada kita ya. dan secara umum Rasulullah mengatakan man amila amalan laysa alaihi amruna bahwa raddun barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Sebagaimana pula pertanyaan saudara yang kedua yaitu mencium Al-Qur'an. Maka mencium Al-Qur'an seusai seusai membacanya maka ini pun tidak ada contohnya. Ya tidak ada contohnya dari Nabi SAW tidak ada perintah dari beliau bahwa seusai eh, membaca Al-Qur'an kemudian kita menciumnya ya ta'abbud dan lillah dalam rangka untuk uh, beribadah kepada Allah karena mengagungkan mushaf Al-Qur'an. Maka untuk mengagungkan ya mushaf Al-Qur'an hendaknya kita pun kembalikan kepada sabda-sabda Rasulullah SAW. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam masalah ini beliau ya beliau uh, tidak berpendapat bahwa mencium Al-Quran itu merupakan satu bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Pemuliaan terhadap Al-Quran. Maka karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan kepada kita dan tidak pula para sahabatnya yang lebih baik bagi kita pun tidak melakukan akan hal itu. Dan inilah yang menjadi kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Lajnah Daimah Komisi Fatwa yang ada di Saudi Arabia yang mereka mengatakan la na'lamu dalilan ala masyru'iyyati takbiril Qur'anil Karim wa huwa unzila litilawatihi wa tadabburihi wal am wal amila bihi. Ya, kami tidak mengetahui satupun dalil, ya kata mereka tidak mengetahui satu pun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya, diperintahkannya untuk mencium Al-Qur'anul Karim seusai membacanya di mana Al-Qur'an itu diturunkan dalam rangka untuk dibaca, untuk dipahami, dipelajari kandungannya dan untuk diamalkan bukan untuk dicium-cium. Allahu taala alam. Toyib demikian tadi pertanyaan yang telah kita ringkas mengenai pertanyaan ketiga. Kemudian e, pertanyaan juga kita ringkas. Ustadz, ketika kita berusaha menghafal juz 29 karena kita sudah hafal juz 30 Qadarullah justru juz 30-nya lupa Kadang yang menjadi sebab lupa adalah kita sering melihat aurat wanita dengan tidak sengaja Apakah melihat hal tersebut bisa menghancurkan hafalan Al-Quran Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ala rasulillah wa ala alihi wa wa wa la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Adapun dalam hadis memang kita tidak pernah uh, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kemaksiatan itu akan me mengikis habis hafalan Al-Quran. Namun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya kepada kita agar kita itu senantiasa menjaga, ya menjaga dengan sungguh-sungguh hafalan Al-Quran yang telah kita miliki. Ya kita jaga semaksimal mungkin. Bagaimana cara kita menjaganya? Yang pertama adalah dengan memurojaahnya. Ya kita dengan memurojaahnya. Nah, murojaah ini pun bisa dilakukan pertama ya dengan eh, dengan membacanya memurojah di luar solat itu kita mempelajari lagi menghafalkan kembali di luar solat. dan yang kedua yaitu memurojaahnya pada saat solat. dan wallahu taala alam insyaallah bahwa murojaah pada saat solat ini adalah murojaah yang lebih bagus ya yang lebih bagus apalagi kalau kemudian murojaahnya itu di solat malam dan ini satu di antara kebiasaan para ulama terdahulu ya, dalam rangka mereka untuk e, menjaga hafalan mereka itu mereka gunakan di dalam bacaan solat-solat yang mereka lakukan. Ya kemudian yang kedua ya e, usaha kita untuk menja untuk menjaga hafalan kita memang kayak tadi yaitu dengan meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Hal ini ada satu kisah yang bersumber pada Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu taala. Satu ketika beliau mendatangi gurunya namanya Waqi, ya. Maka beliau katakan syakautu ila Waqi' ataupun syakautu waqi'an, ya aku mengeluhkan menyampaikan keluh kesahku kepada guruku itu Waqi'. Su'akhif di tentang jeleknya, tentang buruknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi Maka kemudian beliau memberikan bimbingan kepada diriku Memberikan nasihat kepada diriku Agar diriku meninggalkan berbagai macam kemaksiatan Kemaksiatan Fa'lam Maka kemudian beliau mengatakan e, Ketahuilah bahasanya Al-Quran itu adalah nur ya. Al-Quran itu adalah nur cahaya wan nuru layuh dalil asli dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Ya ini sekali lagi bahasanya ini adalah uh, apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala ada pun dalam hadis saya belum pernah ketemu secara sore yang mengatakan bahwa kemaksiatan itu akan menghilangkan hafalan Al-Qur'an wallahu taala alam. Toyib untuk pertanyaan terakhir mungkin ini pertanyaan pribadi dari Ana Ustadz misalkan kita uh, berusaha menghafalkan Al-Quran dengan nada para masyaih misalkan kita memilih Syekh Misyari Rasid karena mungkin lebih mudah dihafal akan tapi kelemahannya misalkan uh, yang lain membaca seperti Syekh Sudes, Syekh Emad dan Syekh Homidi kita lupa dalam uh, atau terbalik-balik dalam menghafalkannya apakah boleh Ustadz misalkan kita menghafalkan Al-Quran dengan nada para masyaih Barakallahu Baik Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sebagian para masyayikh seingat saya adalah sesuai Fauzan ataupun sesuai Ibnu Saimin rahimahullah taala beliau uh, melarang kita untuk takalluf ya, melarang kita untuk takalluf dalam artian kita harus seperti si Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ya, harus menyamakan dengan itu ya. Jadi kalau tidak sama dengan itu maka kemudian kita akan merasa ada satu yang kurang. Ya maka justru tatkala seorang itu eh, hafalannya didasarkan kepada lagu yang dimiliki oleh syah tertentu ini ada kelemahannya. Ya ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Tatkala eh, seseorang itu lupa nada ataupun lagu pada pada bacaan sehnya dia akan bisa lupa ayatnya. Maka saya sarankan bukan berarti kita tidak diperbolehkan kemudian mendengarkan bacaan para masyayikh, tidak. Kita bahkan dalam rangka istifadah mengambil faedah dari bagaimana cara baca yang benar. Itu kita sangat perlu untuk mendengarkan dari para masyayikh bagaimana mereka membaca Al-Qur'an. Nah, cuman kemudian janganlah kemudian kita takalluf ya memberat-beratkan diri saya harus seperti sepulan Saya harus seperti sepulan, jangan. Nah, ini sebagian para ulama malah mengatakan tidak diperkenankan. Maka cukuplah kita mengambil eh, berbagai macam faedah dari mereka. Kemudian kita usahakan kita punya lagu sendiri. Kita punya lagu sendiri yang dengan lagu itu kita merasa enjoy. Nah, wallahu taala dengan demikian insyaallah taala malah kita akan mendapatkan kemungkinan ya, kemungkinan di dalam uh, kita menghafalkan Al-Qur'an. Ya, wallahu taala alam. Mungkin demikian ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi karena Al-Quran ini merupakan satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun kamilah sesungguhnya yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya sampai hari kiamat nanti dan satu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal Al-Quran ini mudah untuk dihafal oleh karenanya marilah saya mengajak kepada uh, eh, akhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah sekalian ya kita belajar untuk menghafalkan Al-Quran ya kenapa karena dengan kita uh, memperbanyak menghafal Al-Quran otomatis kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran yang ini otomatis pula akan mengurangi interaksi kita dengan suatu yang lain yang boleh jadi kurang bermanfaat ya kita ya, misalnya kalau selama ini sehari semalam yang senantiasa kita sentuh adalah handphone, handphone dan handphone. Maka marilah kita kemudian ambil waktunya. Ya, kalau tidaklah semuanya, ambil sebagian waktunya, syukur-syukur sebagian besar, kemudian kita pakai untuk menyentuh Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, kita e, menghafalkannya, kita mentadaburinya dan seterusnya. Wallahu taala mudah-mudahan eh, sedikit penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk saya dan juga untuk eh, ikhwati ikhwati billah semuanya sehingga kita pun akan menjadi orang-orang yang eh, beruntung dengan Al-Qur'an yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Ya demikian banyak salah kurang yang maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.